Nah, meneruskan kajian kita pada bab yang pertama mengenai al-imanu billah. Eh bab tentang akidah. Babul awal bab pertama tentang akidah. Fasalnya tentang fasal beriman. Ya, pasal yang ketiga sekarang itu beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Itu pasal yang ketiga kita akan bahas ya. <clears throat> Sebenarnya sudah diulas pada minggu yang lalu. Baik kita dari awal lagi ya supaya nyambung bahasanya. Pasal yang ketiga ini pasal yang sangat penting dalam bahasan uh, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah disampaikan ya, namanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus wajib mengimani empat hal atau ya empat hal. Beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullah. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ketiga ya, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pasar yang ketiga kita akan bahas ya, insyaallah beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Seluruh makhluk. Sini sebutkan Berkata mu'alif ya, Seorang muslim Beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya wajib dan harus ya Seorang muslim Beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap seluruh makhluknya Dan bahwasannya tiada ilah Tiada Tuhan yang berhak diibadahin atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung menjelaskan artinya, arti beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak diibadahin atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalimat setelahnya menerangkan makna beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tiada ilah, tiada tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 30. Waalaikumsalam. Surat Luqman ayat 30. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini pengertian ya tentang beriman kepada uluhiyah ya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan tadi ditopang apa didasari dengan dalil surat Luqman ayat 30 Dzalika bi Allah huwal haqqu. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, kan? Yang berhak diibadahin maksudnya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka ibadahin gitu. Selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil. Batil ditiadakan. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Luqman ayat 30. Yang demikian itu maksudnya yang demikian itu sini apa? Beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berlandaskan dalil nakli dan dalil akli. Jadi ketika seorang mukmin gitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya berlandaskan apa dasarnya? Dalilnya pertama dalil naqli, nas, Al-Qur'an, Al-Karim, As-Sunnah, As-Sahihah, Sahih wal ijma'u as-sahabat wal ulama namanya dalil naqli Dalil dalil dalil naqli apa? Dalil nas ya. Al-Qur'an, was sunnah wal ijma'. Karena akidah ini sumbernya tiga, nggak ada yang lain. Dalam akidah nggak ada kias, ada yang dalam fikih. Jadi pasti ahlus sunnah membicarakan masalah akidah seputar dasarnya dalilnya Al-Qur'an, was sunnah wal ijma'. Ijma siapa? Sahabat dan ijma para ulama setelahnya. Jadi yang demikian itu maksudnya e, seorang Muslim beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berlandaskan dalil nakli dan dalil akli. Dalil akli, dalil akal yang logis dan sehat. Dalil yang lurus, apa akal yang lurus dan sehat pasti akan menerima. Karena ada kaidah ini sudah disampaikan dari awal, kaidah antara akal yang logis, agar akal yang sehat tidak akan kontradiksi dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Akan serasi ketika uh, dalil nakli Al-Qur'an was sunnah menunjukkan maka akal akan membenarkan. Akal yang logis yang sehat akan membenarkan, tidak kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti akalnya yang dimasalah. Bisa jadi subhat akalnya atau belum nyampe atau belum memahami. Nah, jadi beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berdasar berdasarkan apa berlandaskan gitu dalil nakli dan dalil akli akal yang yang yang sehat dan logis yang akan disebutkan nanti dari dalilnya kan dan karena hidayah Allah subhanahu wa taala kepadanya ini ya, kalimat setelahnya dan karena hidayah Allah, karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa taala kepadanya. Maksudnya di sini ketika seorang muslim mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu didasari Pertama dengan adanya dalil, faham, ilmu, hidayah, eh, eh, al-irsyad, hidayah apa? Penjelasan. Yang kedua, yaitu adanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meyakini. Dua hal ini hal yang akan menjadikan seorang apa namanya mendapatkan hidayah itu taufik. Seorang akan e, beriman dan beramal soleh pertama dengan hidayah hidayatul irsyad itu dari dalil, dalil nakli, dalil akli, itu irsyad. Apa? Penjelasan. Kedua, hidayah itu taufik. I, penggalan yang kedua saya menyebutkan dan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah apa? atau fiq Hidayah itu taufik yang kita akan bahas. Di orang muslim bisa mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala didasari dua hal. Pertama, hidayah itu irsyad yaitu dalil nakli dan akli. Yang kedua, hidayah itu taufik ini hidayah Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bisa menerima, bisa mengamalkan, bisa mengakui. Kemudian dilanjutkan eh, kalimat berikutnya dan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah gitu. Sebab siapa yang diberi hidayah? Ya, sebab siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang dapat hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, Niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kenapa di sini baru disebutkan tentang ini di di di dalam uh, apa, ber, apa dalam urububiyah beriman kepada urububiyah Allah Subhanahu wa taala belum disebutkan. Karena dalam rububiyah semua makhluk menerima, sudah sebutkan. Semua makhluk menerima dalam fitrahnya, sudah kita bahas kan tingkatan fitrah. Tapi uluhiyah ini enggak semua, enggak semua hamba Allah Khususnya manusia bisa menerima tauhid uluhiyah ya Allah. Sebagian mengingkari, sebagian menerima. Maka disebutkan masalah hidayah di sini. Jadi seorang muslim bisa menerima uh, apa? tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Pertama, adanya hidayah al-irsyad. Contohnya dengan dalil nakli dan akli. Yang kedua, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu taufik. Bisa menerima, bisa mengimani bisa mengamalkan. Nah, maka sebab siapa yang diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah, ini petunjuk apa? Taufik. Maka dialah orang yang mendapat hidayah. Menerimanya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya, tidak dapat taufik berarti. Ini saya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Barang siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Al-Kahfi ayat 17 yang dasar tentang masalah hidayah ini. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Itu kan dasarnya. May yahdil may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falang tajidalahu waliya mursyida. Ah, dan barang siapa yang disesatkannya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun atau seorang pun gitu yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Gak ada. Di sini seorang pemimpin, seorang pemimpin apapun gak bisa ngasih hidayah kalau Allah sudah menyesatkannya. Kalau sudah memberikan hidayah kepadanya, nggak ada seorang yang bisa menyesatkannya. Dikuatkan dengan surat Al-A'raf ayat 186 semakna dengan surat Al-Kahfi ayat 17. Al-A'raf 186 may yudlilillahu Waalaikumsalam May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, ya, barang siapa yang Allah sesatkan dari jalan yang lurus ya. Dari Waalaikumsalam. Manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Tuh. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-A'raf ayat 186. Di barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Gak ada. Dan Allah membiarkan mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Membiarkan mereka tatkala disesatkan, terombang-ambing dalam kesesatan. Alhamdulillah. Ya, Allah sudah membiarkannya jadikan dia sesat, terombang-ambing dalam kesesatan sampai dia meninggal dunia, sampai datangnya ajal. Naudzubillah, Inilah orang yang dijanjikan ahlun nar, ya, penduduk neraka. Maksudnya dari penjelasan ini ya, yang sudah disebutkan perkataan penulis tadi apa yang disebutkan bahwasanya barang siapa yang apa siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah maka dialah orang yang mendapat hidayah dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk yang dalil surat al-kahfi ayat 17 al-a'raf 186 maksudnya di sini saya eh, Abu Bakar al-Jazairi menjelaskan bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Petunjuk itu ada dua macam. Ya. Yang pertama hidayah ilmu hidayah hidayatu ilmu wal irsyad wal bayan. Ya, petunjuk itu atau hidayah itu ada ada dua macam. Yang pertama hidayah ilmu, hidayah penjelasan. Sama ya ilmu penjelasan, dilalah dalil. Jadi hidayah ini adalah uh, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk ini untuk semua manusia. Semua manusia telah diberikan petunjuk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Tatkala diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia telah maksudnya telah apa namanya? telah sampai kepada manusia petunjuk ini, petunjuk al-ilmu wal irsyad. Surat Al-Baqarah 185 dasarnya tentang hidayah al-ilmu wal irsyad wal bayan. Hidayah itu ilmu, pengetahuan, penjelasan, keterangan yang jelas. Dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ini apa? Dalil adanya hidayah al-irsyad wal bayan atau wal ilmu. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas petunjuk manusia. Semua sekarang sudah mendengar diutusnya Rasul SAW Muhammad bin Abdullah semua sampai pelosok-pelosok semua dan uh, mendengar Al-Qur'an, hadis. Berarti sudah sampai kepada manusia. Ya, dan ini hidayatul irsyad atau bayan bisa didapat dari ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para ulama, dari asatid yang menjelaskan tentang kebenaran ya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Jadi hidayatul irsyad wal bayan bisa diambil dari para nabi, para ulama, para asatid, orang yang berdakwah menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya dikatakan dalam Al-Qur'an yang memberikan petunjuk ini, al-irsyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Masih dalil tentang hidayah itu irsyad, itu ilmi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang membawa hidayah ini. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk mana? Hidayah mana? Hidayah itu ilmu. Hidayah itu irsyad wal bayan. Ini yang dibawa Rasul. Setelahnya oleh para sahabat, setelahnya para ulama, para asatid. Ini yang menjelaskan hidayah ini. Irsyad wal bayan, bayan penjelasan, keterangan, ya, mendakwahkan ya dan menyebarkan ya, ilmu tersebut apa hidayah tersebut nah kemudian yang kedua nah yang termasuk hidayah itu irsyad di sini adalah itu nas tadi dalil nakli wal akli yang disebutkan oleh Syekh Waalaikumsalam. Dalil nakli jelas Al-Qur'an ini hidayah itu irsyad bayang keterangan semua itu hudal linnas kan. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ya sunnah Nabi yang sahih sudah nyampe semua tersebar. Ijma, asar, ribuan kitab sudah nyampe. Waalaikumsalam ya. Bahkan orang kufar juga ya mengetahui Al-Qur'an, terjemahnya, sunnah, hudal linas. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia, bukan untuk orang Arab, bukan khusus orang tertentu. Hudal linas Al-Qur'an. Tapi nanti siapa yang menerima Al-Qur'an ini? Hidayah yang mana nanti? ya orang menerima Al-Qur'an beriman mengamalkan masuk ke dalam hidayah itu taufik berarti dia dapat hidayah itu taufik nah kemudian yang kedua macam hidayah yang kedua jenis hidayah yang kedua hidayah itu taufik ya hidayah taufik yaitu maksudnya apa maksud hidayah itu taufik meyakini kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meyakini kebenaran, menerima kebenaran. Ya. Yang dimana diharuskan ya menerima kebenaran itu diakui dengan hati ya diucapkan dengan lisan diamalkan dengan perbuatan yang dimana mengharuskan dia untuk itiba mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidayah taufik. Tatkala orang sudah menerima dengan hatinya, meyakini dengan hatinya, nggak ada keraguan, diamalkan, apa, di, diucapkan dengan lisannya, penerimaan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan dalam amal soleh. Berarti orang ini mendapat hidayah itu taufik. Dan ketika dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak bisa dipinta, tidak bisa eh, seorang meminta hidayah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Allah saja. Tidak bisa Rasulullah SAW memberikan hidayah ini, enggak bisa. Para sahabat apalagi, setelahnya apalagi. Hatta ambiya enggak bisa memberikan hidayah itu taufik ini. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bisa dipinta, dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik, haknya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dasarnya surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini kan hudalil muttaqin. Ketika seorang manusia sudah menerimanya, meyakininya Al-Qur'an, ya, e, mengamalkan Al-Qur'an, orang bertakwa. Ini eh, petunjuk khusus, petunjuk taufik bagi orang yang bertakwa. Kalau tadi huda linas itu hanya apa Uh, apa keterangan ya bayan uh, ilmu untuk manusia. Setelah orang nggak menolak berarti dia tidak dapat hidayah itu taufik. Ya ketika orang menerimanya berarti men, apa mendapatkan hidayatul taufik. Dan uh, apa sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebagian manusia hidayah ini. Kalau hidayah itu irsyad semua kebagian, semua bisa mendengarkan bisa mendengarkan uh, apa Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bisa semua karena hudal linnas. Tapi kalau hidayah itu taufik ada sebagian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Sebagian lagi mendapatkan yaitu orang-orang beriman al-mukminun. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Nabi siapa? Samud ini Saleh alaihissalam. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud maka mereka telah kami beri petunjuk. Maksudnya telah kami jelaskan kepada mereka kebenaran. Ya, ini hidayatu irsyad. Dengan diutusnya soleh alaihissalam kepada mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala kami menunjukkan, maksudnya kami menunjukkan mereka apa? kebenaran, menjelaskan kebenaran kepada mereka. Tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dari petunjuk itu. Nah, akan tapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima kebenaran tersebut, tidak menerima risalah apa? nubuah e, Nabi Saleh alaihissalam. Dia mendapatkan jatuh irsyad. di diutusnya Saleh alaihissalam, dijelaskan kebenaran. Tapi mereka menolak kebenaran akhirnya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ini sebagian daripada uh, umat manusia yaitu kaum Samud, kemudian kaum Muad, kemudian kaumnya oh, Nabi uh, Lut juga ya yang di eh, apa di negeri Sodom dan kaum Quraisy sebagian kaum Quraisy di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya hidayah itu taufik ini ya tidak bisa didapat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta para rasul tidak memiliki tu taufik, tidak. Hatta Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah ditetapkan oleh Allah ya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Meniadakan apa hidayah itu taufik dari diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Rasul tidak bisa memberi hidayah itu taufik kepada orang yang paling dia yang, yang beliau apa yang beliau paling cintai. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Yang enggak dapat yang, yang tadi kan ayat yang surat apa? Asyura ayat 52, wa innaka latahdi Kata Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk. Di sini sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk. Kontradiksi enggak? Seolah kontradiksi. Dalam surat Al-Qasas lihat Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk, tidak akan dapat memberi petunjuk. Dalam surat Asyura ayat 52 coba di apa direnungi wa innaka latahdi pakai taukid. Dan sungguhnya benar-benar kamu memberi petunjuk. Di sini enggak. Tadi surat Asyura yang tadi itu apa maksudnya petunjuk apa? Petunjuk irsyad wal bayan rasul yang apa wasilahnya dari rasul. Rasul yang menyebarkannya. Sedangkan ayat ini yang ditiadakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk maksudnya petunjuk taufik kepada orang yang kamu cintai Walakin Allah yahdi mayasha. Nah, ini haknya Allah. Akan tetapi Allah memberi petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, ini milik Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hatta nabi tidak bisa. Nah, ini ayat ini berkenaan tentang tentang apa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua ya ada, ada ya tentang pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena yang paling dicintai oleh Rasul dan Rasul ketika meninggalnya meninggal dunia pamannya dalam keadaan kufur sangat bersedih bersedih berharap di akhir hayatnya kan kul kul ami la ilaha illallah katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah sebagai nanti sebagai bukti bayinah di depan Allah Subhanahu wa taala pamannya nggak mau mengucapkan maka Rasul sangat bersedih maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini innaka tahdi man ahbabta sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk taufik di sini kepada orang yang kamu cintai walakin Allah yahdi may tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya subhanallah orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendidik Rasul dari kecil yang beliau sangat cintai berharap masuk Islam berharap masuk surga tapi Allah berkehendak lain. Tapi kita yang jauh nggak ada nasab, nggak ada keturunan sedikit pun dari Rasul, ya. Tapi insya Allah kita akan bertemu dengan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu kita melihat melihat beliau. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah. Walakin Allah yahdi yasha. Sungguhnya apa, apa? Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada orang yang kehendakinya. Ini bersyukur. Ya, pamannya Nabi Abu Lahab di antara pamannya yang sangat bahagia ketika kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Lahab. Ketika Abdullah, bapaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mempunyai anak uh, Abdullah apa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling bahagia itu Abu Lahab. Langsung membebaskan budaknya, saking bahagianya dibebaskan budak. budak untuk bersyukur atas kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya keponakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat cinta Abu Lahab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayi. Bahagia membebaskan budak. Tapi begitu sudah jadi utus menjadi rasul, paling-paling menentang dan di apa diancam neraka selama-lamanya. Ya, dan tempatnya di neraka. Subhanallah ya. Jadi ini hidayah. Apa petunjuk taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa <clears throat> memberikannya. Apa hikmahnya ada pembagian hidayah di sini, Pak? Yang pertama, ketika orang tahu bahasanya adanya hidayah itu taufik. Jadi seorang tidak bisa memaksakan orang dalam berdakwah. Kita hanya untuk menyampaikan saja. Sudah kewajiban kita menyampaikan, menyampaikan. Urusan diterima dan tidaknya adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang doa atau seorang seorang muslim ketika melihat saudaranya tidak mau menerima dakwahnya sudah nggak jadi beban nggak menjadi beban nggak menjadi apa namanya keluh kesah nggak sudah kita hanya menjelaskan sejelas-jelasnya dengan dalil yang sahih sudah nah, ini hikmahnya kedua juga hikmahnya ketika orang ingin dia menjadi orang baik menjadi orang soleh kemudian dia mengatakan ah sudah tidak perlu ngaji tidak perlu belajar tidak perlu baca kitab atau nggak perlu baca buku nanti juga baik salah karena untuk mendapatkan hidayah itu taufik ini ada jalannya, hidayah itu irsyad. Ada jalannya itu irsyad. Makanya di sini saya kan sudah memberikan dalam kalimatnya kan apa? keterangan. Bahasanya <clears throat> seorang mukmin itu <clears throat> beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala di apa? karena apa? Yang demikian itu karena apa? Karena berlandaskan dalil nakli dan akli. Ya, ini harus dipelajari dalil-dalil nakli Al-Qur'an was sunnah dipelajari, dibaca, dipelajari Baru nanti ketika dia mau menerima, mau mengamalkan, mau meyakini, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik. Jadi ini, jadi nggak mungkin orang menjadi baik, di orang takwa, jadi beriman yang imannya sempurna tanpa melalui hidayah itu irsyad, nggak bisa. Tak bisa. Nah, orang ini juga salah. Nah, nunggu aja hidayah dari Allah sudah. Nah itu ya, berdoa berdoa berdoa, tapi nggak ada usaha ikhtiar untuk mendengarkan, tuh datang ke ustadz, ke syekh, untuk menjela, um, apa, mendengarkan penjelasan tentang syariat yang kamil, yang sahih dan dia menganggap akan turun hidayah begitu saja? Enggak, karena Allah menurunkan sebab wal musabab. Enggak begitu saja. Tapi ada meskipun eh, kita lihat uh, apa orang-orang mualaf yang masuk Islam itu ada musababnya, ada sebabnya. Hanya masalah uh, memang ringan. Hanya dia mendengarkan ayat. Itu kan udah jalannya, itu itu irsyad. Kemudian dia muka terjemah kemudian memahami artinya kemudian turun hidayah di sini ya ada kisah-kisah mu'alaf bagaimana dia begitu membaca Al-Qur'an akidahnya salah gimana walaupun akidahnya salah akidahnya salah ya, dia, dia terjemus dalam tasawuf terjemus dalam sis <laughs> di sini kita umum dulu dia mendapat hidayah Islam masuk Islam nanti urusannya dia masuk Islam ini bagian untuk pembersihan <laughs> meluruskannya dai-dai sunnah ini ya, apakah hidayah taufik itu hanya untuk manhaj salaf saja bukan orang ya bukan uh, manhaj ahlus sunnah ya, muslim ya, ahlus sunnah salaf itu ya muslim itu sedangkan tatkala orang itu menjauhi sunnah berarti belum menjadi orang muslim yang kafah yang sempurna tapi sudah dapat hidayah taufik itu insya Allah taala hmm. nah, ya ininya insya Allah taala Ya, tapi lebih sempurna lagi dia harus mengikuti sunnah Nabi karena itulah Muslim yang yang sejati mengikuti sunnah. Orang yang Muslim nggak mau mengikuti sunnah, bagaimana? pertanyakan keimanannya. Nanti di sini juga orang ketika masuk Islam marotib atau bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat keimanannya. Nggak dipukul satu rata, nggak orang masuk Islam satu rata langsung sama seperti misalkan para ulama Imam Syafi'i, oh nggak bisa. Ya, hatta para ulama juga bertingkat-tingkat dengan amal, iman dan makanya nanti di surga juga tempatnya masing-masing beda-beda dalam hadis yang sahih dalam bukunya apa? Eh, bidah wa Nihaya Ibnu sebutkan tentang kejadian nanti di akhir zaman. Topik Bertingkat-tingkat juga. orang ketika orang menerima Islam, menerima Al-Qur'an, menerima sunnah itu dapat taufik. Ketika dia masuk dalam Islam nanti ada tingkatan Allah sediakan surga 100 derajat. Tidak sama. Nah, nanti lihat untuk masalah iltizam dengan sunnah. Ah, tapi ada ada ada ada konsekuensi, ada koida Kalau dia orang muslim masih mengingkari sunnah dipertanyakan. Tapi kita menghukumi bidzohirihi, bidzohirihi atau bidzohiriha. Kita menghukumi orang secara zahirnya di sini. Nah, urusan hatinya urusan Allah. Dia orang munafik nggak tahu. Kita hukumi dia udah syahadat, udah sholat, muslim udah muslim di sini kita hukum zahirnya tapi nanti ada bal wala wal bara itu dilihat nanti secara uh, panjang lebar. Tapi ini masalahnya hidayah, orang udah menerima Al-Qur'an, menerima sunnah, mau mengamalkan, mau mengikrar dengan lisannya, sudah dia mendapat hidayah itu taufik. Yang saya bicara di taufik di sini. Nanti untuk urusan ke, ke masa orang ada munafik, orang menerima, orang uh, mengingkari sunnah ini bahasanya panjang. Nah, kita bicara di sini masa hidayah yang secara global dulu, umum. Ada artikel hidayah taufik itu ada dua. Hmm dari hidayah taufik dari kekufuran hmm. atau hidayah ila torik yeah. dan yang kedua hidayah taufik dari kebid'ahan nah mungkin ada tambahan bagus jadi nanti ada hidayah atau taufik uh, ah, yang dia dari kekufuran masuk pada Islam ada yang dari kebidahan menuju sunnah ya bidah menuju sunnah ya nah ini bagus ada penambahan hidayah atau taufik ada dua hidayah taufik diberikan dari kekufuran asalnya dia kufur menjadi orang beriman asalnya orang ahlul bidah jadi orang ahlus sunnah Alhamdulillah. ini ini terang di sini kan? Nah, berarti yang lebih Dan jelas di situ juga ada tingkatannya juga. Ya. Ah, iya, iya, ahlus sunnah juga ada tingkatan enggak? Sama nah, makanya nah, taufiknya itu ada tingkatannya gitu. Iya. Iya diberikan ketika ya taufik bertingkatan tentu dalam amalnya. Dalam amalnya ketika dia sudah menerima, sudah meyakini dengan lisannya mengakui, ketika beramal enggak semua sama. Kita duduk di sini enggak semua sama amalnya. Ya Allah alam nanti akan terbukti di hari kiamat. Kita dengan anak kita Gimana? Tingkatan apa? Iya. Ke, dalam keimanan. Oh. Iya, Pak. Karena dalam hadis soal Allah Subhanahu wa taala mengapa dalam hadis sebutkan surga itu ada 100 tingkat. Ah, bukan. Maksudnya alus sunnah bukan tingkatan-tingkatan dalam tingkatan apa saya kata tingkatan keimanan, tingkatan keimanan. Sekarang ahlus sunnah, alus sunnah <laughs> keimanannya Imam Syafi'i, keimanan Imam Ahmad, keimanan uh, Ibu Hanifah apa sama dengan kita? Enggak. Atau sahabat dengan para a'immah atau tabiin dengan setelahnya. Maksudnya di sini tingkat keimanan, Pak. keimanan itu enggak sama. Kita bukan pemahamannya pemaham apa? Murji'ah atau Jabariyah. Yang mengatakan kalau orang sudah mengucapkan syahadat, iman itu tetap nggak bertambah, nggak berkurang. Jadi iman kita sama dengan iman sahabat, naudzubillah. Iman, iman kita sama dengan para aimah ulama enggak. Iman itu bertambah yazid wa kus Maka di sini ada yazid wa kus berarti ada tingkatan maratib. Maksudnya alusuna ada tingkatan bukan tingkatan seperti firqah-firqah ada KW1, KW2, KW3. Maksudnya tingkatan keimanan, Pak ya alus sunnah ada yang kenceng dia luar biasa amal solehnya iya makanya beda sodakonya sahabat ya. hanya dengan segenggam saja sebanding dengan ah, tidak akan menyamai ya kita sodakoh kita yang sebesar gunung misalkan dengan sedekahnya sahabat hanya dengan segenggam apa yang membedakan di dalam hatinya imannya yang beda ya intinya begini nah, jadi di sini apa hidayah itu taufik intinya hanya Allah Subhanahu wa taala intinya hadi taufik hidayah eh, menerima kebenaran dengan keyakinan, tidak ada keraguan, dengan lisan diakui dan diamalkan dengan perbuatan. Tatkala orang sudah demikian, berarti mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh taufik ya. Eh, dibilang 100 eh, tingkatan itu apa bisa mirip kita kita kita analogikan kayak 100% gitu ya. Eh? Enggak. persen yang murni. Gitu. Nah. Enggak. Maksudnya tingkatan di ini di surga. Saya bicara tingkatan di surga. Di surga itu ada darojat. Mi'ah darojat. Rasul dalam sebuah hadis. Surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkat darojat. Ya, jadi kedudukannya berbeda-beda kaum muslimin yang masuk ke surga, Pak. Tentu kita surganya para ambia dengan kita beda lah tapi nanti ada suatu pertemuan nanti ya kita bisa ketemu dengan para nabi kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ru'yatullah melihat Allah pada hari Jumat pertemuan Id seluruh penduduk surga disebutkan di sana dalam uh, Ibnu Katsir kan eh, para ambia di mimbar-mimbar cahaya mimbar tapi cahaya semuanya kemudian di bawahnya di kursi-kursi adalah para para sahabat, para ulama imah di kursi-kursi dari emas, dari mutiara, uh, dari intan. Kemudian di bawahnya kita duduk dari tanahnya dari misik ya itulah derajat yang rendah dari berkumpulnya sudah berbeda juga dan surganya juga 100 derajat nggak bisa di Allah alam kalau itu tingkatannya derajatnya Allah alam hanya Allah yang tahu bagaimana dan iya. intinya antara tingkat satu dijelaskan para ulama tingkat satu sama tingkat yang dua bagikan kita melihat bumi ini kita di bumi melihat bulan apa bintang di atas ini yang bintang itu apa tingkatan pertama nggak tahu tingkatan kesananya Allah alam ini karena apa luasnya surga itu seluas langit dan dan bumi. Tidak terbayang, cuman kita hanya mengimani nas dari Rasul. Kalau kalau masalah keimanan bisa dianalogikan. Keimanan kita harus kan apa namanya uh, tidak ada keraguan ya tidak boleh tidak ada keraguan maksudnya tidak boleh ragu ya harus kalau dianalogikan 100% nggak boleh 99,9 enggak ya karena harus betul-betul iman itu harus jazim ya uh, apa keyakinan yang kuat nggak ada keraguan terutama iman rukun iman yang enam ini nggak boleh keraguan iman kepada Allah subhanahu wa taala iman kepada malaikat malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada uh, apa para, para rasulnya hari akhir hari kiamat kodok dan kodar ini harus 100% persen nggak ada keraguan ya nah kita lanjutkan di sini ya kembali kepada bahasan jadi intinya eh, tadi kita menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim e, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Jadi dia meyakini bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak di langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa begitu bagaimana bisa berkeyakinan demikian? Pertama, karena telah sampai kepadanya dalil nakli wal akli. Yang kedua ini hidayah itu irsyad kaitannya. Yang kedua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu hidayah itu taufik. Ya, hidayah hidayah hidayah itu taufik sehingga bisa meyakini Allah sebagai sesembahan yang hak, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak yang berhak diibadahin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa ini maksud <clears throat> dengan uh, uluhiyah? Ya, apa ini maksud dengan atau makna uluhiyah? Arti uluhiyah ya yaitu keberhakan Allah taala untuk disembah dan diibadahi. yaitu simpelnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dalam amal ibadah nah jadi uluhiyah Allah artinya ya makna uluhiyah Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak disembah begitu hanya Allah yang berhak diibadahi hanya Allah yang berhak diagungkan. Hanya Allah yang berhak dimuliakan dan hanya Allah yang berhak disucikan. Ini namanya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah, diibadahin, diagungkan, dimuliakan dan disucikan. Ya, dan tambahannya mungkin dicintai dengan totalitas. Dicintai dengan totalitas karena e, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan apa? E, mengagungkan Allah dengan pengagungan kepada Allah totalitas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh eh, Abdullah bin Jibrin rahimahullah taala. Beliau menambahkan makna seseorang beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya bahwasanya dia bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak. Jadi bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu ilah Tuhan yang hak, sesembahan yang hak, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Dia, dan tidak ada Rob, pemelihara, penguasa kecuali hanya Dia, kecuali hanya Dia Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh sesembahan yang disembah, yang diibadahin selain Allah Subhanahu Wa Taala itu batil Sedangkan sembahan yang hak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Al-Hajj ayat 62. Sama lafaznya dengan Luqman ayat 30. Sama. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Kok masih ada Tuhan-Tuhan yang lain? Yang hak adalah Allah yang berhak disembah. Dan sungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka seru, yang mereka sembah. Yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah kan banyak sembahan ilah-ilah tuh, ratusan ribuan di bumi. Itu yang yang mereka sembah, yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, batil semuanya. Itu nggak punya uluhiyah, batil semuanya. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu makna daripada apa uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata di sini ada penjelasan dari Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Pengertian beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai penjelasan-penjelasan supaya lebih jelas. Maknanya yaitu seseorang ya, seorang muslim tentunya ini meyakini dengan hatinya dengan seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang kuat gitu meyakini dengan meyakini dengan hatinya dengan keyakinan yang kuat yang teguh diikuti dengan pengakuan lisannya nggak cukup dengan hati harus dengan lisan Abu Talib apakah nggak yakin yakin makanya sampai dia mati-matian membela Rasul yakin dalam hatinya sudah tapi nggak mau ngucapin lisan nih sayangnya kalau ngucapin aja la ilaha illallah la ilaha illallah ketika sebelum meninggal sudah masuk surga dia masuk surga ya maka harus dibandingkan dengan al lebih lisan Ini. Makanya kenapa orang masuk Islam harus dituntut ngucapin ngucapin syahadat, pengakuan dengan lisan nggak cuma dengan hati. Memang ketika orang sudah mengakui dalam hati, sudah ada hidayah di sana dengan taufik, tapi harus dikuatkan dengan lisan. Ucapin dua kalimat syahadat. Pengakuan dengan lisan. Ini dituntut ya karena untuk menjadi seorang muslim <clears throat> dan beriman kepada Allah itu dengan dengan lisan pengakuan dengan lisan karena dalilnya apa tu an uqatilun nas an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari. Rasul mengatakan demikian. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ini bukan ditafsirkan membunuh manusia, memerangi manusia. Sampai dia mau mengucapkan, sampai mengucapkan yaqul la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Sampai mengucap mau mengakui itu dengan lisannya ya berarti muslim. Nah, jadi sini sini seorang yang beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan keyakinan yang teguh disertai dengan pengakuan lisan, ucapan lisan. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak. Tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyah, di dalam uluhiyahnya. Dan seluruh apa yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah batil itu sembahan yang batil dan orang yang beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala maka konsekuensinya dengan dibarengi dengan amal sudah lisan dengan amal maksudnya apa dengan amal di sini tidak boleh ya memalingkan macam ibadah dari macam-macam ibadah atau jenis suatu jenis ibadah dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Sudah diyakini dengan hati, keyakinan kuat, akui dengan lisan, konsekuensi berikutnya amalnya. Dalam perbuatan maksudnya tidak boleh memalingkan jenis ibadah apapun dari bermacam-macam ibadah yang khusus milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk disembah, diibadahin adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang hak yang berhak untuk diibadahin dan disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh mempersembahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh mempersembahkan e, ibadah kolbiyah ataupun ibadah qauliyah ataupun ibadah amaliyah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi baik ibadah kolbiyah Pak, apa? Ikhlas niat, cinta, harap, takut, senang, sabar, tawakal, syukur, taubat, inabah. Ini ibadah hati hanya ditujukan kepada Allah. Khusyah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah qauliyah itu zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, berkata yang baik. Nah, ada bedanya orang kafir dengan orang muslim ketika dia berkata yang baik Orang muslim ada niatnya, takor kepada Allah karena ini ibadah. Ah, saya berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal, wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut au yasmut. Ada kaitan dengan apa ini? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada kaitan dengan akidah gitu. Akhlak dengan akidah. Karena buahnya akidah adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Berkatalah yang baik. Jadi orang mukmin itu ketika berkata yang baik ada dasaran iman, Beda dengan orang kafir, dia enggak, dia punya keyakin apa punya tujuan lain. Punya tujuan lain duniawi. Ini yang bedakan. Ya jangan heran, jangan tertipu dengan akhlaknya orang kafir. Kan enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin betul-betul jujur ketika dia berakhlak yang mulia itu. Ya, betul-betul jujur karena dasarnya iman. Maka bernilai, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baiknya, akhlak yang baik. Orang kafir enggak. Karena tidak dasar dengan keimanan. Nah, ini ibadah hati uh, ibadah perkataan banyak perkataan ya. Kemudian ibadah amaliyah juga Tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Perintah kan, "U'budu rabbakum." Ya, sembahlah Tuhanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah saja. Surat uh, Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, menetapkan, mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Lihat dari tiga ayat ini semuanya amr, Semuanya lafadznya perintah. Berarti wajib, wajib seorang muslim apa? beribadah kepada Allah saja. Wajib mentohidkan Allah, mentauhidkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini wa'budu, wa'budullah. Kemudian se se apa, sebelumnya u'budu rabbakum. Setelahnya waqada. Waqada ini menetapkan, mewajibkan. Ya, Allah telah melazimkan, mengharuskan gitu ya, kepada kalian untuk apa? beribadah kepada Allah saja. Dalam sebuah hadis yang sahih kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah taala ana aghna asyraka ani syirki. Ana aghna asyraka ani syirki. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahul Muslim. kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis kursi, aku adalah yang tidak membutuhkan, yang sangat tidak membutuhkan persekutuan tidak butuh persekutuan, nggak boleh dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nggak butuh Allah. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lain ketika beribadah, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya apa? Ditolak oleh Allah. Ibadahnya ditinggalkan dan dia tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirkul akbar ya sudah khalidina fi abada. Tempatnya di neraka, gak ada ampun. Innallaha Inna Allah yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bagi, ya, ya, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki. Selain syirik Allah ampuni. Ya, tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirkul apa siapa-siapa yang menyekutukan Allah, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat syirik, maka tidak diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Ketika sudah meninggal dunia maksudnya. Ketika dia sudah meninggal dunia dalam keadaan syirik, musyrik, tidak sempat taubat, maka sudah Allah tidak mengampuninya. Tapi kalau di dunia dia bertobat, ya diterima tobatnya. Ya, kalau diterima tobatnya. Ada orang yang maksiat selain syirik misalkan membunuh minum khamar, berzina, tidak sempat bertobat begitu. Tidak sempat bertobat bahwa e, tidak sempat bertobat ya sebelum ajalnya datang di akhirat di bawah masyiah Allah. Masyiah di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendak untuk mengampuninya, masuk surga sudah. Itu udah kehendak Allah. Jika Allah menghendak untuk disiksa dulu karena ada dosanya itu nggak sempat tobat, maka disiksa. Itu udah urusan Allah. Udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah demikian. Di antara dua yang ekstrim eh, orang khawarij mengatakan orang maksiat kemudian mati di neraka semua lamanya sudah orang maksiat dia mati nggak sempat tobat maksud di sini maksiat selain syirik di neraka ini khawarij orang ini murjiah kalau dia masih ada iman dan mengucapkan syahadat meskipun telah berzina meskipun telah minum khamar mati dalam dalam keadaan minum khamar atau dalam keadaan zina suhu masuk surga langsung masuk surga tapi halusuna tengah-tengah di antara dua yang ekstrim yaitu di bawah kehendak Allah di sana sudah Allah menghendaki untuk di eh, azab azab dulu karena keadilan Allah Allah menghendaki untuk di oh, diampuni masuk surga ah rahmat Allah ketika Allah mengazab di neraka itu keadilan ingat bukan kekejaman bukan keadilan keadilan Allah ketika orang masuk surga rahmat Allah sebenarnya bukan karena amalnya rahmat Allah sebenarnya nah ini tentang iman uh, kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka intinya wajib seorang hamba ya, seorang hamba wajib mempersembahkan ibadahnya atau jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah seperti contoh ibadah nazar, menyembelih gitu ya, berdoa, istighosah, isti'anah, Istighosah isti'anah sama. istighosah doa yang sangat butuh ya. Istighosah isti'anah itu mohon pertolongan. Mohon perlindungan. Menghinakan diri. Wal khudu tunduk, wal khosyah, khosyah takut, wal inabah. Ini ibadah hati. Kembali wasolah wal haj, wa zakah dan yang lainnya. Seluruh macam ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memalingkan me, me, me, ibadah kepada selain Allah maka syirkun. Ia berbuat syirik dan orangnya musyrik. Orangnya musyrik ya. Uh, apa namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berkata uh, Syekh Saleh bin Fauzan menjelaskan ini sejelas-jelasnya Pak mengenai tauhid uluhiyah. Simpelnya Syekh Fauzan menerangkan di sini tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah bukan mengesahkan Allah dalam menciptakan, berizki, mengatur bukan. Itu adalah rububiyah. Sedangkan uluhiyah, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maksudnya ya tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sholat, kita berdoa, menyembelih, nazar, ya, haji, umroh atau yang lainnya, bersedekah ya, semua ibadah kecuali lillah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya kepada Allah wa ilallah mempersembahkan ibadah kepada Allah dan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah tapi nggak lillah Lifulan, yang lain ria sum'ah ini juga bukan apa bukan bertauhid tapi dia syirkul asghar nah inilah yang eh, apa eh, tauhid inilah yang menjadikan apa terjadinya tauhid uluhiyah ini yang menjadikan apa permusuhan pertentangan antara para rasul dengan umat-umatnya dengan umat-umatnya adapun tentang tauhid rububiyah maka tidak ada pertentangan di antara para rasul dengan umat-umatnya. Karena tauhid rububiyah semua umat telah mengakuinya. Bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Ar-Razzaq yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur. Semua umat mengakuinya, tidak ada yang mengingkarinya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagian kecil daripada manusia, sebagian kecil dari makhluk yang dimana mengingkarinya hanya zohirnya saja. Zohirnya mengingkari, akan tetapi hatinya dan batinya itu mengakui sebenarnya, fitrahnya mengakui. Zohirnya mengingkari. Seperti contohnya Fir'aun anatullah Dan orang syuyu'i, syuyu'in apa di sini orang ateis, komunis pada zaman kita ini mengingkari lahirnya saja karena kesombongan. Tapi batinya itu ya, orang ateis sebenarnya ngaku. Ngaku. Allah Subhanahu wa taala ya terangkan dalam surat An-Naml ayat 14 tentang orang-orang yang mengingkari itu hatinya itu mengaku cuman secara zahir saja Zul, apa kezaliman dan kesombongan mereka wajahadu biha ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Firaun dan dan apa pengikutnya dan kaumnya wajahadu biha dan mereka Firaun dan pengikutnya ya dan kaumnya mengingkarinya mengingkari Musa alaihissalam mengingkari apa namanya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala rububiyah Allah Subhanahu wa taala karena apa ke, karena kezoliman dan kesombongan mereka tuh, kezoliman kesombongan. Wastayqanatha anfusuhum zulma wa ulua Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ada hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi tidak ada yang mengingkari kalau masalah tauhid rububiyah. Ini sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang bayi lahir itu dalam keadaan fitrah mengakui Allah sebagai Robnya mengakui Allah sebagai pencipta memiliki sudah apa memberi rezeki dan ya, mengatur sudah dijelaskan pada masalah tauhid rububiyah jadi maksudnya di sini ya tauhid eh, eh, adapun tauhid uluhiyah tauhid ibadah ini sedikit sekali dari manusia yang mengakuinya ya sedikit sekali manusia yang mengakui tauhid uluhiyah yang mengakui tauhid ini tauhid uluhiyah ibadah hanyalah orang-orang beriman yaitu pengikutnya para rasul alaihi musallatu wasallam. Mereka lah yang mengakui tauhid, tauhid uluhiyah ini. Yaitu siapa? Al-mu'minun, orang beriman yaitu pengikutnya atau ya, ya apa tiba kepada para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka lah orang beriman yang mengakui tauhid uluhiyah. Adapun keumuman orang kafir, maka mereka mengingkari tauhid uluhiyah, mengingkari tauhid ibadah ini. Ya, mereka mengingkarinya. Ya meskipun Eh, mereka meyakini rubiah Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meskipun mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau sebagai manusia mengakui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ketika dia mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah orang muahid, bukan orang bertauhid tapi orang musyrik. Orang musyrik. Jadi intinya eh, sebagian besar manusia, kayaknya dalam awal ada masalah hidayah kan, Sebagian besar manusia itu mengingkari tauhid uluhiyah. Ya, mereka tidak mau menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, kecuali hanya apa? Para pengikut rasul, para rasul Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman. Makanya sebagian besar manusia itu dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kufur. Dan jika kita mengikuti sebagian besar manusia ya akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan jika kamu wa ing tuti aktsara fil ardi Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. tabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Duh, kan? Jika kamu kamu mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan orang itu kufur dan musyrik ya di, bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian besar mengingkari tauhid uluhiyah itu, sebagian besar. Ini sedikit sekali yang mengakui uluhiyah Allah itu siapa? Yaitu para pengikut rasul dan nabi-nabi. Ya, para pengikut uh, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Ibrahim, mereka lah orang ya bertauhid sampai yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, dalam surat Yusuf ayat 103 Wama aktharun nasi walau harasta bimumin dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya tuh sebagian besar manusia tidak beriman maksudnya apa tidak mau mengimani tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sebagian besar manusia tuh mengingkari tauhid uluhiyah Allah ya sebagian besar orang musyrik dan kufur karena menentang apa mengingkari uh, apa uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106 ya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun tuh dan sebagian besar dari mereka manusia tidak beriman kepada Allah tidak beriman apa maksudnya tidak mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sebagian besar manusia melainkan dalam keadaan musyrik mempersekutukan Allah dengan sembah sembah yang lain Allah telah menetapkan ayat, dua ayat ini jangan heran kebatilan itu lebih banyak daripada kebenaran kemusyrikan itu lebih banyak maka disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Sebagian besar ternyata tuh, ya, ya tidak beriman kepada Allah. Illa wahum musyrikun, kan? Melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembah yang lain. Nah, jadi eh, sedikit sekali ya menetapkan tauhid uluhiyah kecuali para pengikut Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka lah orang yang beriman yang beriman di setiap umat, setiap generasi. Ya umatnya Binuh, ya udah mukmin muslim, muahid, umat Nabi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa dan lainnya. Mereka lah yang menetapkan, mereka ini orang beriman yang menetapkan tauhid uluhiyah. Sedangkan yang enggan, yang mengingkari dan tidak mengakui tauhid uluhiyah, mereka orang musyrikun kebanyakan. Ya, dan mereka orang musyrikun dan mereka banyak di setiap zaman, setiap tempat. Mereka banyak, setiap zaman, setiap tempat, jangan heran. Hanya sedikit orang-orang ya meng, apa, meyakini tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jam berapa? Belum kebahasan. <laughs> Pembukaan tentang tauhid uluhiyah supaya ngerti gitu. Nanti kalau langsung kebahasan uh, ya apa? Dibaca, Ya, di rumah bisa dibaca. <laughs> ya. Nah, ya. Ya. Tauhid uluhiyah intinya kembali di sini. Hmm. Tauhid uluhiyah huwal awaluddin. Ya, sebelumnya ya, tentang makna lebih ini kesimpulannya berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi maksudnya ya secara jelas menjelaskan tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada tauhid uluhiyah Allah kepada tauhid uluhiyah. Maksudnya beriman kepada uluhiyah Allah, maknanya beriman kepada atau meng, apa, bertauhid e, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, tauhid apa tauhid uluhiyah yaitu tauhid e, ibadah. Yang dimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba-hamba, dengan perbuatan hamba-hambanya. Ya. Jadi e, kalau tauhid rububiyah mengesahkan perbuatan Allah. Allah yang apa menciptakan, memberi rizki. Tapi kalau tauhid uluhiyah ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba, dengan amal hamba gitu. Di mana ya perbuatan kita seperti atau ibadah kita di sinilah dibicarakan ibadah kita seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, birrul walidain, silaturahim, ya, Uh, amar ma'ruf nahi munkar, dan me, apa, menjaga atau menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Ya, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tatkala melakukan demikian ibadah-ibadah tadi, tujuannya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub dengan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan semua ibadah itu kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Eh, mentauhidkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tadi ya yaitu apa dengan mengikhlaskan seluruh ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengikhlaskan seluruh ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan dengan ibadah-ibadah itu ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan apa? darul akhirah, menginginkan apa? kenikmatan akhirat. Inilah tauhid ibadah. Jadi ketika melakukan ibadah-ibadah yang tadi sebutkan, sholat, zakat, haji, saum, yang apa dia inginkan hanya wajah Allah. Ya Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridhonya, ingin pahala di akhirat. Inilah ya, inti daripada tauhid uluhiyah. Di seluruh ibadah itu ditujukan pada Allah untuk takarub kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan itu hanya untuk Allah semua ibadah dan tidak menginginkan ketika beribadah itu tidak menginginkan yang lain kecuali ingin ridho, ingin wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin uh, apa namanya? Uh, pahala di akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ibadah adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah ada suatu apa? Uh, dakwah para rasul. Maksudnya yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul dan yang akhir didakwahkan oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah suatu makom atau kedudukan atau suatu jalan maksud di sini yang ya suatu eh, jalan awal ya jalan awal terminal awal yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini adalah suatu apa namanya? suatu kedudukan atau suatu jalan ya yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama Orang harus melalui tauhid uluhiyah. Kalau ingin uh, menghadap Allah, ingin menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui tauhid uluhiyah, nggak akan diterima. nggak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan dapat ridho Allah gitu, nggak akan dapat surganya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat apa? Al-A'raf ayat 59. Jadi ini dakwahnya apa? Eh, para rasul. Pertama kali dakwahnya para rasul mengajak kepada uluhiyah ini dakwah yang pertama kali para rasul mengajak kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada apa? Kepada siapa? Kepada kaumnya. Lalu ia berkata, Nuh alaihissalam, "Wahai kaumku, sembahlah Allah." Kan? Ya qaumi ibudullah. Sembahlah Allah. Sekali-kali Malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Nah, jadi uh, apa dakwah Nuh alaihissalam yang pertama kali itu dakwahnya apa? Mengajak kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk apa? beribadah kepada Allah saja. Kemudian perkataan para nabi yang diutus semuanya. Ya, para nabi mengatakan pada umatnya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap umat tuh. Tiap umat ada rasulnya diutus. Untuk apa? Untuk menyerukan apa? U'budullaha ibu tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhi togut. Menyerukan apa di sini? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ya. U'budullah di sini semakna dengan illallah. Sembahlah Allah saja. ibu tagut, jauhi togut. semakna dengan semakna dengan kalimat la ilaha. Nah, jadi para rasul ya eh, dakwah mereka itu pertama kali menyampaikan apa tauhid uluhiyah baru setelahnya syariat ya apa hukum atau cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala nah makanya di sini tauhid uluhiyah ya disebutkan di sini adalah eh, perkara pertama dalam agama dan yang terakhir Tauhid uluhiyah adalah perkara, perkara perkara pertama yang awal dan akhir dalam agama. Ya, yang apa maksudnya? Yang pertama apa maksudnya? Yaitu diutusnya para rasul menyampaikan uluhiyah. Dan yang terakhir apa maksudnya? Perkara terakhir. Terakhir nanti yang diangkat di bumi sebelum kiamat uluhiyah. Sehingga di bumi tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di bumi tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah hatta Allah, nggak ada. Berarti pertama kali, jadi tauhid uluhiyah adalah pertama kali dalam agama yang didakwahkan para rasul dan terakhir kali nanti yang akan terakhir nanti dia diangkat. Sudah nggak mengenal Allah, nggak mengenal beribadah pada Allah, ditegakkan kiamat. Maksudnya begitu. Wal zahir wal batin. Tauhid uluhiyah adalah perkara yang zahir yang harus ditampakkan oleh kaum mukminin dan wal batin dalam batinnya. Kemudian uh, awalnya apa namanya uh, dakwahnya para rasul yang pertama kali dan yang terakhir ya adalah apa uh, tauhid uluhiyah kemudian uh, jalan pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang harus dilalui menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid uluhiyah ya dan perkara pertama yang dituntut oleh seorang yang ingin masuk Islam seorang yang ingin masuk Islam harus mengakui tauhid uluhiyah yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasul sampai yang dituntut terakhir kali sebelum keluar dari sebelum keluar dari bumi sebelum meninggal dunia jadi tauhid uluhiyah itu pertama yang dituntut pertama masuk Islam dan yang dituntut sebelum meninggal dunia adalah tauhid uluhiyah Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kalimat ini yang dituntut pertama kali masuk Islam dan terakhir kali sebelum meninggal dunia. Barang siapa yang akhir perka, apa, perkataannya, akhir uh, ucapannya, "La ilaha illallah," tauhid dulu ya, dakhalal jannah maka akan masuk surga. Nah, ya. Inilah tauhid Tauhid uluhiyah inilah yang dimana apa tujuan diciptakannya manusia. Ya, karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Ingat, karena tauhid inilah dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul semuanya di, untuk tauhid ini, uluhiyah, untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Ya, dikarenakan tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab seluruhnya. Kitab-kitab diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan dikarenakan tauhid uluhiyah inilah maka ditegakkanlah jihad. Ya, jihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jihad itu bukan untuk men, apa untuk menurunkan penguasa atau untuk karena dendam atau menuntut menuntut apa darah. Bukan itu jihad Islam. Atau jihad Islam untuk apa? Meninggikan kalimat Allah ini. Ya, itu untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Itu tujuan jihad bukan untuk kekuasaan, untuk uh, kudeta, untuk karena kecewa atau karena menuntut darah. Itu bukan jihad. Meskipun mereka menamakan jihad, jihad kita itu li apa namanya eh, li apa untuk liilah kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Ini untuk tauhid uluhiyah, menyebarkan tauhid uluhiyah, jihad di sini. Jadi dikarenakan e, tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan adanya jihad. Kemudian dikarenakan kalimat inilah apa? ditegakkan hari kiamat, adanya apa? hari kiamat. Terjadi hari kiamat dikarenakan apa? ini e, adanya tauhid uluhiyah. Ya. Nah, dikarenakan tauhid uluhiyah ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama syaqiyun yaitu ya, yang sengsara, yang binasa, yang kedua sa'idun, yang binasa atau orang yang menolak tauhid uluhiyah. Orang menolak mengingkari tauhid uluhiyah, ia akan syaqiyun pokoknya, akan binasa di dunia di akhirat. Di akhirat binasa. Dan sa'idun, manusia yang bahagia, orang beriman, inilah orang yang menerima tauhid uluhiyah. Dikarenakan tauhid inilah maka adanya orang kafir, adanya orang mukmin. Orang kafir yang mengingkari kalimat la ilaha illallah, orang mukmin yang meng, apa mengimani. Nah, karena dengan kalimat apa eh, dikarenakan tauhid uluhiyah inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberi keridoan, memberi kecintaan kepada makhluk-makhluknya. Ada yang diridoi, ya yang menegakkan kalimat apa tauhid uluhiyah. Yang dibenci apa yang dimurkai adalah yang mengingkari, yang tidak menegakkan tauhid uluhiyah. Maka dengan kalimat apa de, kalimat la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah inilah maka apa terjadi perselisihan pertentangan antara para nabi dan rasul dengan umat-umat mereka Ya. ya karena adanya tauhid inilah makanya terjadi perselisihan peperangan permusuhan antara para nabi dan rasul dengan umat-umatnya baik yang terdahulu nabi-nabi terdahulu bapak yang ya yang zaman rasul saw. kita tahu adanya peperangan ya karena e, di zaman nabi adanya untuk apa menegakkan tauhid uluhiyah rasul saw bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh rawahul bukhari saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia itu kan untuk memerangi, memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan atau mengakui la ilaha illallah maksudnya apa sampai mereka mau mengakui tauhid uluhiyah ya, dan mengakui Muhammad sebagai hamba dan rasulnya ya Nah, ini jadi betapa penting apa tauhid, tauhid uluhiyah e, dalam dalam keyakinan seorang muslim ya. Kalau masalah tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat, yang keduanya itu tauhid yang sudah fitrah. Ya, yang dimana seluruh makhluk itu akan mengakui dua tauhid itu. Secara fitrah akan mengakui ya, kecuali tadi disebutkan yang sebagian kecil dari kalangan manusia atau golongan yang mereka yang dimana fitrahnya sudah menyimpang, fitrahnya sudah menyimpang, fitrahnya sudah rusak, mereka sudah buta, buta hidayah. Ya, mereka sudah buta hidayah, hati mereka sudah e, tertutup sehingga tidak bisa apa menerima tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid rububiyah semua mengaku mengakui. Hatta orang-orang musyrikin musyrikin, para pembesar musyrikin, jika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Maka wala ing salatahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Surat Az-Zumar ayat 35 eh, 38 maaf. E, jika seandainya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang kafir musyrikin Quraisy khususnya para pembesar-pembesarnya Abu Jahal, Abu Lahab. Jika bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? Layakulun Allah. Pasti pasti mereka akan mengatakan Allah. Maksudnya apa? Mereka mengakui rubia Allah mengakui. Sedangkan untuk uluhiyah mereka tidak mau mengakui dan tidak mau menetapkan. Sehingga mereka diperangi oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka sudah jelas jangan jauh-jauh e, bapaknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Namanya Abdullah, hamba Allah. Sedangkan kakeknya Abdul Muthalib itu kan musyrik. Tetapi kalau ngasih nama anaknya Abdullah, ya, hamba Allah kan? Berarti ngakui nggak? Ngakui Rubiah ya Allah. Abdul Muthalib itu di atas milahnya Ibrahim tapi menyimpang dalam uluhiyah. Masih ya, apa memelihara uh, haji, tawaf, uh, apa namanya? Uh, wukuf, Ka'bah, tetapi menyekutukan Allah dalam ibadah akhirnya musyrik. Tetapi dia mengakui Allah. Kan sudah saya jelaskan ketika kisahnya bahwa Mekah mau diserang Abraha, kemudian Abdul Muthalib datang. Bukannya apa meminta supaya uh, jangan menghancurkan Ka'bah sudah kembali tapi meminta untanya mana unta-unta saya yang ditangkap oleh tentaranya Abraha maka Abraha heran aku kesini untuk urusan besar untuk menghancurkan tempat ibadah kamu maka apa perkataannya kalau aku ini Robun Nakoh aku ini pemiliknya unta itu itu yang milik unta ya, ya, pemilik unta itu saya kan saya yang berhak untuk mengambil tapi kalau itu Robul Ka'bah ada pemiliknya yang akan menghalangi kamu apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kamu. Oh, berang dia marah, nggak akan bisa menghalangi saya. Udah, kamu pergi. Nanti besok saya serang. Maka Abu Muthalib terus pulang ngasih tahu para penduduk Quraisy, Abraham sudah benar-benar akan menyerang Ka'bah. Kalian semua harus berlindung ke atas bukit, ke gunung-gunung karena nggak akan kuat meng, apa melawan mereka nggak akan kuat apa e, melawan Abraham. Maka e, dalam kisah Abdul Muthalib sebelum meninggalkan Ka'bah berdoa, berdoa di, di pintu Ka'bah berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melewati patung Iya, oh iya wasilah dengan patung. Ya, ya? Berdoa kepada Allah tapi was ya? wasilah dengan <clears throat> patung-patungnya tentu orang musyrik kan. Ada di sana masih banyak patung, Hubal, Lata, uzal sampai 300 lebih patung. Dia berwasilah, tapi dia berdoa kepada Allah dan berdoa kepada patung. Ya ini memang musyrik. Kalau orang sudah berdoa kepada selain Allah ya udah ini kufurnya kufur udah lebih kufurnya orang kus, apa kafir Quraisy sudah ini dia masih dia berdoa kepada Allah. Ya kisahnya Abu Jahal ya sudah dalam hadis riwayat Imam Ahmad ketika dia berdoa dalam perang Badar. Allahumma. Abu Jahal berdoanya Allahumma. Karena Allah ini berarti menandakan mereka mengakui ya, apa apa eh, Allah sebagai Robnya mengakui Allah sebagai Robnya sebagai Tuhannya. Cuman mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, kita akan bahas eh, subhatnya di mana di sini. Ya, jadi mereka mengakui eh, Allah sebagai Robnya ya kita uh, eh, menyangkut tadi kalau misalkan ada biasanya kita ke makam terus eh, orang-orang uh, ke, wali kemudian lewat ini terus berdoa Iya wasilah perantara wasilah perantara Oh, berarti nggak benar ya? ya itu diantaranya diantara hal eh, hal-hal yang bisa menggiring kepada kesyirikan syirkul akbar menjadikan wasilah ketika berdoa, berdoa antara dia dengan Allah adanya wasilah dalam berdoa maka nanti namanya wasilah wasilah dalam berdoa ada dua hal ada yang syirkiyah dan bid'iyah dan ada yang sunnah Eh, tentang wasilah ini ada bahasan di sini ada nanti bahas wasilah. Maka dilihat di sana wasilah di sini dibahas nanti. Di sini panjang lebar ada wasilah ada syafaat juga. Karena kenapa? Di sini subhatnya. Subhat terjadi kesyirikan di sini. Hujah-hujah mereka membuat wasilah dengan para wali, dengan sunan, dengan masyaikh yang meninggal dunia. Disangkanya ini bukan musyrik. Nah, di sini nanti akan uh, terlihat jelas. Jadi ada nanti secara garis besar saya jelaskan wasilah itu ada wasilah bid'iyah syirkiyah sama aja bid'iyah syirki ada wasilah sunnah yang syariat maksudnya yang disyariatkan yang disyariatkan ada yang enggak eh, uh, disyariatkan dua yang tidak disyariatkan yaitu menjadikan wasilah orang-orang yang sudah meninggal dunia meninggal menjadikan wasilah dalam berdoa disebutkan ataupun orangnya ini yang bid'iyah atau yang uh, syirki yang syirkiyah orangnya masih hidup tapi orangnya di negeri yang lain, maksudnya di tempat yang lain, tidak hadir. Dia berdoa, ya Syekh fulanya. Syekhnya kan di sana. nggak pakai nggak lewat telepon, nggak lewat SMS, enggak lewat telepon nggak apa-apa. Doain saya. Ini nggak wahai Syekh fulan, wahai Syekh fulan, ini saya lagi dapat bencana. Ini juga syirik tawasul, wasilah atau kepada orang mati. Ya, ini contohnya. Kemudian uh, wasilah yang disyariatkan tiga yang syariat kan cuma tiga jenis wasilah. Satu wasilah berdoa dengan nama-nama Allah. Wasilah dengan Asmaul Husna ketika berdoa. Ya, ya ya Ghafur, ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampun aku. Ya rozak urzuqni walad atau zaujah tsaniyah wasolihah. Ngerti enggak? urzuqni <laughs> zaujah tsaniyah wasolihah. <laughs> Boleh, Allah yang beri rezeki. Ada istri itu rezeki, anak itu rezeki. Jadi jangan minta tambah anak aja, tambah minta istri. Harus ada niatan, tapi masalah nanti Allah berikan ya usah nanti urusan Allah kan. Doa mah harus ada. <laughs> Tapi dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama yang sifat Allah. Yang kedua, wasilah dengan amal soleh. Dengan, dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dalam Al-Qur'an, "Rabbana Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabana. Rabbana innana amanna. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman kepada Engkau. Kan ini amal soleh iman. Kan? Nah, ini. Jadi berwasilah dengan amal soleh. Bapak punya amal soleh yang ikhlas apa sebutkan kan? Saya ikhlas ya Allah karena Engkau. Nah, maka sebutkan keinginannya. Yang ketiga, berwasilah dengan orang-orang soleh yang masih hidup dan hadir orangnya. Berwasilah dengan orang-orang soleh yang masih hidup dan hadir orangnya ataupun jauh ya dengan telepon kalau sekarang waktu dulu kan gak ada telepon. Hidup minta didoakan misalkan wahai syekh wahai ustaz doakan anak saya supaya soleh. Maka langsung dia berdoa di sana ya Allah doa, ya, berilah apa namanya kelancaran. Siapa, bisa kriteria ini dari siapa dapatnya? Ya para ulama, ulama, ulama Ibnu ya. apa Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ulama Sunnah telah sepakat tentang wasilah ya, demikian. Ya, ini bisa dilihat eh, apa buku wasilahnya Syalbani juga kan dengan dalil-dalil kemudian istimbat dari para ulama. Intinya ulama yang sebelumnya sudah menetapkan ya, apa Ibnu Taimiyah, eh, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar ya yang lainnya para ulama Sunnah sudah menetapkan yang tiga hal ini. Ini namanya uh, wasilah yang syar'i ya yang uh, sunnah yang boleh karena masing-masing ada dalilnya tentang kejadian memang orang soleh itu uh, apa dalilnya adalah Abbas uh, Umar bin Khattab ketika istisqa ya, minta kepada Abbas untuk berdoa bangkit wahai Abbas dulu aku waktu waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup uh, Nabi yang berdoa karena Nabi nggak ada engkau pamannya nasab yang paling dekat engkau Abbas maka engkau berdoa pada Allah dan Abbas orang soleh maka dengan dasar da dalil ini iya mas masih hidup makanya kan suruh berdiri <laughs> makanya kan berdiri Abbas wah <laughs> Abbasnya masih hidup kan suruh berdiri untuk berdoa ya masalahnya ini sekarang anggapan orang soleh itu kan sekarang udah ran rancu kan iya, itu masih ini soleh sufi atau soleh lah soleh ini soleh ini nah, solehnya kata Imam Syafi'i diukur orang soleh itu diukur komitmen kepada Al-Quran was sunnah yang sahih ukurannya uh, kriteria orang saya itu yang komitmen dengan Quran was sunnah komitmen dengan amal dengan amal bukan dari penampilannya ya dari komitmen uh, <laughs> jadi para para alim ulama dan kita lihat lahirnya lihat lahirnya dia soleh insya Allah rajin ke masjid oh, karena terapi nggak soleh <laughs> ya ya sudah sering ke masjid akhlaknya bagus insya Allah kita berhusnuzan kita tidak kita nggak tidak ya, untuk mencari hatinya atau mm, apa ingin tahu hatinya kita Allah hiri soleh kita minta doanya doakan istri saya sembuh boleh nggak Ustaz mengkhususkan safar untuk mencari orang saleh untuk mendapatkan wasilah yang hidup. saya tahu kita di Jakarta, saya tinggal di Indonesia. Saya tahu ada ulama yang soleh nah, dia. Saya gitu, kan. mengkhususkan safar dari. <laughs> Untuk minta doanya. Iya. Kan kita ke sana ketemu sama ulamanya. Sampai sana kita minta didoakan. Oh, ada asar-asar sahabat yang gitu, boleh Rasulullah ya? bilang bahwa ada orang soleh di siapa namanya saya lupa. Hmm? Saya, Terus saya uh, orang Yaman. Umar minta. Oh iya. tapi Umar memang tidak datang ke Yaman, tapi orang solehnya kebetulan datang ke Madinah namanya uh, Muslim, Muslim Al Yamani. Depannya ada Abu Muslim. Abu Muslim dia orang soleh tapi tidak ketemu Rasul maka dihukumi dia tabiin tapi sudah beriman di zaman Nabi tidak sempat ketemu Rasul maka ini dihukumi bukan sahabat tapi tabiin gak, gak. kan namanya sahabat tuh siapa yang ketemu Rasul walaupun sesaat beriman dan meninggal dalam keadaan beriman tapi Rasulullah nyebutin dia kan iya nanti akan datang orang soleh itu maka Umar menunggu-nunggu kalau ada orang Yaman ditanya kamu tahu nggak Abu Soleh Abu Muslim nah, begitu ditanya orangnya ini <laughs> Waktu kita tanya di Masjid Madinah, orangnya kan datang ke Madinah zaman kekhalifahan Umar bin Khattab atau zaman Abu Bakar saya lupa, Abu Bakar nggak salah. Begitu akulah orangnya Abu Muslim ini ah, langsung dicium keningnya, terus uh, minta doanya kan, oh sampai kaget nah, Rasul pernah menyebutkan nanti kalau ada orang salah Abu Muslim minta doanya kepada dia. Oh, kemudian dia orang yang punya karomah seperti Ibrahim alaihissalam. Dia dibakar sama kaumnya, tapi enggak enggak enggak mati. Abu Muslim ini punya karomah kalau mujizat kan Nabi Ibrahim. Hmm. Maka Umar mengatakan marhaban selamat datang kepada umatnya Rasul yang memiliki karomah seperti mujizat Ibrahim. Abu Muslim ini dapat uh, ujian sama uh, apa kaumnya itu dilempar ke api, di, mau dibakar, bukan mau dibakar, udah oh, dibakar masukin ke api, tapi ke, eh, masuk ke api tapi tidak tersentuh sama sekali. Ini kisahnya Abu Muslim punya karomah. Hmm. Ada <laughs> punya kebang. Enggak, itu memang uh, a, karena iltizamnya dengan sunnah Nabi. Itijam dengan sunnah Nabi SAW dengan uh, ya tauhid. Dia rihlah, oh, rihlah di sini kan, bepergian khusus untuk mendatangi makam. Memang ini haram Telah Ya, tasyaduri hal. Ya, rihlah kayak kemarin itu persiapan segala untuk tapi ya kayak itu kemarin bukan untuk barokah untuk mencari keberkahan enggak ah, itu untuk um, eh, takorub eh, mencari keberkahan itu enggak boleh kecuali tiga masjid illa ila ila ila salah satu masjid kan masjidil aqsa masjidil haram wal masjidil nabawi jadi nggak boleh ketiga masjid ini untuk meniupkan syadurihal untuk mencari berkah cari berkah nggak boleh kecuali tiga masjid ini hatta masjid apapun wali udah ribuan tahun umurnya nggak boleh nggak boleh untuk dilihat ya untuk ya untuk tasyaduri hal nggak boleh jadi kalau lewat aja kebetulan ke Demak mampir di sana sholatnya nggak apa-apa tapi ini dari rumah pingin ke masjid Demak misalkan karena udah masjid eh, terkenal atau masjid apa Ampel atau masjid apa yang di Indonesia lah macam-macam atau masjidnya Asabul Kahfi yang ada di itu misalnya di Yordan di mana ya pingin ke sana <laughs> nggak boleh nggak boleh hanya tiga masjid ini tasyadur yang untuk mencari keberkahan cari pahala apalagi kuburan ah itu udah salah juga makanya ke, ketika kena ke masjid Nabawi juga disalahkan para ulama alusuna sunnah nggak boleh kita meniatkan ke masjid Nabawi itu untuk berziarah ke makam Rasul enggak tapi ke masjidnya tapi nanti mampir ke kuburannya jangan dari awal tuh pingin ziarah ke makamnya enggak itu di, nggak di apa nggak diperbolehkan itu termasuk suatu yang bid'ah perkara yang baru Eh, jadi yang boleh itu, eh, yang benar itu yang sunnah itu uh, berziarah ke masjidnya. Baru setelah itu baru mampir. Jangan setiap sholat setiap habis sholat mampir lagi ke bulan Rasul. Habis sholat mampir lagi enggak begitu nyampe ke Madinah, nyampe ke masjid pertama kali sudah sholat langsung ziarah ke makam Nabi ucapin salam salawat selesai sudah selesai itu jangan langsung nanti itu bisa dikatakan tasyadurihal kata saya Fauzan jangan terus-terusan ke kuburan Nabi ya kalau ke raudhah ya nggak apa-apa silahkan sholat di sana tapi jangan sampai menyakiti orang ada yang dari awal udah diam di sana <laughs> terus nggak mau ninggalin tempat itu kan sholat nggak mau <laughs> nggak mau direbut tempatnya sama orang ya jadi ini ini catatan kalau ke Madinah kita bukan ingin ziarah makamnya Rasul masjidnya masjidnya. Ketika pertama kali ke sana pas sholat duhur, sholat berjamaah langsung mampir ke kuburannya. Insyaallah kepada Abu Bakar, kepada Umar, selesai. Nanti asar jangan datang lagi kuburan orang udah jadi berjubel terus ke kuburan kuburan lagi. Enggak, kuburan satu kali. Lewatnya lewat. Hmm, pintu yang lain lah. <laughs> ya kalau memang nggak ada jalan harus ke sana ya ke sana. ucapin nah, salam. Kita mau ke depan kan karena itu masih lama kan. Nah sekarang keluar gitu itu dicari melalui masih hidup mana tuh? Nah, nah itu tadi tadi. Iya, saya saya iya. untuk nyari doanya penyari ilmunya. Ah, ulama yang hidup cari ilmunya. Baru habis nyari ilmunya. Minta doa. Minta doa. Boleh kan? Ya kata Pak Arif boleh. <laughs> saya Allah alam, saya Allah alam nanti. Kita tahu dia orang alim bang Iya. Kalau untuk menuntut ilmunya, untuk uh, ya ilmunya untuk minta nimba ilmunya, ini disunahkan gitu kan para ulama apa rihlah kan bertamasya tamasya para ulama itu ke para ulama kan untuk ilmu nanti di akhirnya biasanya ya berdoa mendoakan tolebul ilminya didoakan kan para ulama begitu demikian tapi kalau untuk khusus minta doanya saya nggak tahu Allah Allah nah pertanyaannya saya, saya misalnya jadi ulama ya orangnya datang iya, iya, ya kan iya, minta doa hmm. tolonglah menuntut ilmu terus minta doa terus saya sodorin proposal masjid hmm. <laughs> saya boleh nggak begitu sir? Oh, boleh, boleh. Ya, Jadi ada titipan dari sekolah mana sekolah mana pakai nama saya saya sedih proposal masjid ke ya, ulama sumbangan dari dia. Oh, minta sumbangan ke ulamanya. Ke ya, orang yang datang. Oh. Yang datang minta doa sama saya. Hmm. Boleh nggak saya? Boleh. Boleh. Ya boleh silakan. Boleh. Asal jangan maksa. <laughs> kan intinya bukan untuk kepentingan pribadi nggak buat kepentingan pribadi iya maksudnya intinya kalau bukan kepentingan pribadi untuk bangun masjid pondok kemaslahatan sosial kita boleh meminta karena ada salah paham kan ah, karena meminta-minta itu katanya nggak boleh memang meminta-minta secara pribadi itu dilarang tapi kita dititipin proposal untuk kemaslahatan pondok ini iya, nggak apa-apa kita sodorkan kepada orang-orang agni yang kaya kadang ada salah paham sampai dia mengharamkan gitu meminta demikian ya, kalau nggak diminta proposal siapa yang nyumbang kan nggak tahu orangnya gitu kan iya, akhirnya itu untuk kemaslahatan umat bukan untuk pribadinya makanya kalau untuk pribadi sengaja si sekolah itu atau sponsor itu pakai nama dia untuk mendapatkan ya taruhlah dia sebagai pembinaannya atau sebagai pengurusnya ya nggak masalah kan bukan untuk dia untuk kemaslahatan pondok untuk kemaslahatan yayasan atau yang lainnya karena butuh kita sama yang pondok itu yang minta semua juga apa, apa itu halal itu iya halal kan nanti orang penyumbang butuh penanggung jawab iya. ini penanggung jawabnya siapa orang ini kan ada tanda tangan ah, pengurus kamu pengurusnya apa ini pingin tahu apa dia nggak ikut campur tapi minta dana kan tanda tanya iya. jangan begitu ya atas nama dia pasti dia ya Yes. Iya, uh, ada pernah juga kalau orang pulang dari haji terus diminta doanya itu gimana? Nah, doanya masih masih fresh. Justru bukan yang pulang haji tapi ketika dia mau haji tolong doain saya itu ada asar tapi ada mendoakan saya lupa ketika Umar ya atau Rasul saya lupa ini Umar kan yang salah orang-orang berangkat haji jangan lupa doa untukku justru ketika berangkat haji bukan pulang hajinya. Ketika berangkat haji jangan lupa kita doakan ketika berangkat ke haramnya karena di sana dia lagi ibadah haji di tempat yang mustajab dan ketika ritual yang mustajab, ritual haji juga mustajab dan tempatnya mustajab. Bukan pas pulangnya minta doanya, tapi ketika mau pergi tolong doain saya. Kan, dia kan kembali sebagai bayi Ustaz. Jadi dia mungkin kan doanya lebih makbul ya. Masih kumpul biasa. Iya kan? Pertama gini, ya misalkan gitu. secara logis eh, logis ya bisa tapi tidak didapati asar dari para hmm. salaf begitu pulang minta doa tapi ada pulang da, ngadain walimah boleh ada asar dari para eh, salaf ketika pulang haji ngadain walimah walimah itu apa bukan walimah nikah pak walimah itu kan ada walimah nikah gitu. walimah rumah rumah baru ya eh, oleh olehnya jam ada jam-jam atau yang lainnya ngumpul teman-teman makan nggak ada doa nggak ada baca Quran ya cuman ngumpul kemudian apa namanya ngasih oleh-olehnya makan-makan gitu kan marhaban atau yang lain itu dibolehkan hmm. Enggak, uh, tapi kalau min eh, doa doanya orang yang baru pulang haji lebih abdul. iya secara logis ada asarnya ya uh, itu memang secara logis tapi kita kan namanya doa itu doa wal ibadah doa itu ibadah jadi harus ada sedikitnya asar lah kalau memang ada hmm. asar dari sahabat terus yang demikian ketika ada pulang ada juga yang berangkat ada saya dengar itu Umar bin Khattab iya, iya. ketika melepas ada orang dia nggak sempat berhaji jangan lupa doakan kita. Hmm. Jadi dari doanya sertakan kita ketika doanya itu sertakan kita kaum muslimin hmm. di sananya. Eh, makanya ketika ada yang tolong doakan kita supaya berangkat lagi atau doakan kita supaya lancar, doakan supaya nikah lagi <laughs> <laughs> itu yang dah ya iya. memahami hadis man kalamu fi akhir ila ilaha ya. apakah harus pada saat dia sakaratul maut kata-kata terakhir gitu ya, ya. karena kalau saya misalnya sem seminggu sekali ke Harun pakai helikopter gitu sementara lagi tidur gitu la ya, illallah aja bilang apakah kan? kata terakhirnya gitu jadi di sunnah apa di bagusnya saya sebelum naik itu membaca la ilaha illallah iya. Iya. diucapkan iya gitu. itu ada ini iya kalau as mau tidur gitu makanya kan ya zikir lah minimalnya bismillah ingat Allah kan atau ya zikir gitu kan ketika tiba-tiba bencana ya kalau dia ketika di atas zikir maksudnya ketika zikir mau subhanallah mau la ilaha illallah husnul khotimah, husnul khotimah. Tapi yang dimaksud di sini ketika orang sakaratul maut yang bisa ditalkin kan? Bisa ditalkin. Ketika e, nyawanya belum keluar, maka ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia bisa ngucapin kalimat ini sempurna la ilaha illallah ada si Albani ketika orang ditalkin tuh nggak syahadat nggak panjang syahadat tapi kalimat la ilaha illallah itu cukup itu cukup Iya, iya karena lakinu mau takum la ilaha illallah hadisnya kan. Lakinu mau takum. Talkin, talkin ya. maksudnya dibimbing uh, kalim uh, apa mayit kalian bukan mayit maksudnya orang yang hendak meninggal dunia bimbing mengucapkan sakaratul maut uh, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai yang terakhir perkataannya itu. Jadi ketika kita tahu ini orang udah sakaratul maut kan, dia sudah langsung didekati, kemudian di dekat telinganya. Tidak berjamaatan, enggak satu orang saja dengan suara nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, tidak terlalu keras, nggak terlalu rendah. Penting kedengaran sama dia. Kalau terlalu cepat, terlalu cepat uh, dia nanti susah untuk nangkap. Kalau terlalu lambat, la la ila, eh udah meninggal baru la ila nggak ada Tuhan waduh ateis ini <laughs> terlalu lambat jadi nah, terusin cepetin enggak talqin cuman la ilaha illallah. Makanya ini kan lakinu mawatakum la ilaha illallah. Kata Syekh Albani salah besar kalau dengan syahadat yang kamil. Itu ya. berat, Pak. Berat orang sakit suruh ngomong sakit aja yang sakit berat. Ini kan sudah mau sakratul maut sudah paling berat, paling berat. Suatu keadaan yang paling berat yang kita akan rasakan, Pak, ketika itu. Ketika keluar ruh itu berat gak bisa membayangkan sampai ada riwayat seperti burung yang eh, seperti eh, apa eh, kambing yang dikuliti hidup-hidup ya seperti apa namanya tusukan apa nah gigi ah, tusukan gigi e, apa namanya buat bakar itu kan besi yang panas ditempel ke, ke bulu e, wall di, bertarik itu kan para salaf menyepertikan bagaimana ruh itu sedang keluar saking sakitnya maka orang yang mati itu kan diem itu diemnya itu bukan diem nggak sakit sakit saking sakitnya udah tinggi dia diem tapi kalau ada ini mungkin dilihat apa apa namanya kayak orang ini interval apa iya, iya. interval ini kan mungkin sangat tinggi itu kan mau keluar ruh itu kan jadi sangat berat eh, kan sudah bertahun-tahun sudah menyatu dengan tubuh kita kan keluarnya berat ah, iya nah, makanya ketika itu ucapin la ilaha illallah seperti udah mengikuti la ilaha illallah diem sudah diem sudah itu tapi kalau begitu itu dia ngucapin yang lain eh mana si fulan mana si fulan alah diulang lagi Ulang kata para ulama oh, nah, uh, kalau udah ngucapin itu dia berkata yang lain karena orang meninggal dunia biasanya pingin apa aja yang dalam pikiran tuh hadir pingin minum minum mana si itu padahal udah ada tuh Banyak anaknya masih ditanya ngelantur kemana saja makanya ketika jadi kalau dia diem kita diem juga ya sudah ngucapin la allah diem semua diem dia mau bilang apa kalau dia diem terus uh, itu lagi sakat udah kalau dia diam nggak ngucapin kata yang lain setelah itu ngucapin kata itu dia diam, berarti sudah proses kan? Nah, proses dia Tapi sudah dia harus ngucapin itu juga ya. Harus ngucapin dia. Apanya? Kalau dia nggak bisa ngucapin diam aja. Diam saja ya, ini musibah. Oh. <laughs> Karena dilafatkan, kalau gitu. dilafatkan dan nggak harus jelas tapi dia udah ngucapin la ilaha illallah. Hmm. Tapi insya Allah Ibnu Qayyim kan orang ke syaratul maut begini ya, demikian kalau konsisten yang kalimat ini Pak ketika hidupnya konsisten itu nggak ditalkin juga dia bisa sendiri ini buktinya kan teman kita ya, Pak Asmadi iya itu di, tuh sampai 10 kali kati berulang-ulang dia udah tahu kan udah terasa mau sakral maut udah ngucapinnya berulang-ulang terus tek tek tek kata Ibnu Qayyim jangan heran dan banyak kejadian kisah uh, nyata ya zaman dulu sampai sekarang orang di atas tauhid itu akan mudah, dimudahkan ngucapin kalimat itu meskipun dalam kan berat dimudahkan. La ilaha illallah. Para ulama lihat dia sampai dia mandi dulu menghadap kiblat, baca Quran terus la ilaha illallah. Tep, langsung. Nah, banyak kisah-kisahnya. Dimudahkan kalau kita konsisten kalimat ini, Pak. Betul konsisten ketika hidupnya. Jangan setengah-setengah menegakkan. <laughs> ya inti intinya ya, iya memang ada radio apa radio apa ya sebentar saya jelasin dari tadi sampai tamat intinya uh, jadi di akhir kalimatnya itu ngucapin itu sempat iya apa uh, sudah itu berarti dia husul khatimah nyebut yang lain harus Di, uh, nyebut yang lain terus talkin lagi kedua ya, kalinya. Nah, jadi salah talkin orang rame-rame, la ilaha illallah Jadi berat ini. Jadi satu orang dibisikin ke telinganya dideketin. Jadi kalau orang sakratul maut jangan dijauhi, deketin sini. Dan orang semuanya mendoakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena malaikat hadir dan mengamini. Malaikat hadir mengamini. Maka jangan berkata-kata apalagi sampai bercanda. Kalau orang bercanda dalam keadaan kayak itu, itu hatinya udah ya Allah udah dibekukan, udah apa koswah, keras orang bisa bercanda ketika di tempat duka, di penguburan masih bercanda. Naudzubillah itu bisa itu dalam keadaan harus bukan kita berduka tapi harus merenung, takut pada Allah. Serius gitu kan, nggak ada bercanda ketika dalam keadaan ada ada orang sakatul maut harus betul serius ini malaikat hadir mendoakan jangan kalau udah komang itu kan katanya masih dengar saya boleh tak di kupingnya tuh Iya kalau memang masih dengar dia mungkin ya? mungkin dia bisa jadi dalam hatinya bisa jadi karena nggak berat untuk ngucapin hatinya dia dituntun bisa makanya berlindung dari kematian tiba-tiba ini kata Pak Us pengertian tiba-tiba maka yang lebih bagus itu meninggal dalam keadaan sakit makanya kan para ulama Abu Bakar ya uh, iya. eh, jadi ada ada waktu untuk bertobat ada waktu untuk itu juga talkin kan merasakan bagaimana ya, detik-detik ya, terakhir. Tapi kalau yang tiba-tiba itu kecuali yang kayak tenggelam, kayak itu kan ada syahid ya, eh, apa uh, tertimpa bangunan atau tabrakan gitu kan. Itu makanya zikir-zikir itu perlu zikir pagi dan petang itu diantara kalau kita nggak sempat ngucapin itu kan Pak Agus sebelumnya udah berdoa berdoa sebelum itu naik kendaraan itu kan doanya luar biasa minta pengampunan kepada Allah kan itu dengan doa itu sudah cukup itu juga <laughs> ini kan iya kata yang tiba-tiba masalahnya ini yang yang ada musibah kayak gitu kan uh, tapi kalau yang sakit yang apa ditalkin dibimbing untuk yang sakatul maut ya Allah, Allah. yang pertanyaan nanti yang hadis itu dalam dalam sebuah aja malah dijelaskan sebenarnya uh, hanya saya nggak tahu disebutkan dalam kitab mana Imam Syafi'i menjelaskan dari situ adalah ketika seorang mau tidur hmm. dia mengucapkan uh, la ilaha illallah hmm. setelah itu dia diam tidak boleh berkata-kata suatu saat dia berkata-kata yang lain lagi dia harus mengucapkan lagi e, dari pemahaman Imam Syafi'i itu adalah ketika orang persiapan mau tidur mengucapkan kalimat itu dan kalau wafat dengan kalimat itu maka di hadapan Allah sama dengan udah mengucapkan hmm. kalau dia ber berkata yang lain lagi harus diulang lagi katanya hmm. dalam kajian itu tapi beliau tidak nyebutin dalam tidak apa saya, saya pernah iya. tapi cukup dengan doa mau tidurnya ayat kursi kan ada kalapat la ilaha illallah hmm. karena iya. dalam sunnahnya e, Barang siapa yang mau tidur, maka baca ayat kursi dan baca surat Al-Kafirun. Sunnah di antara sunnah mau tidur, baca surat Al-Kafirun karena Al-Bara'atu minasyirk. Maka ketika sahabat yang mulia, saya lupa siapa itu, oh, iya. ya Rasul SAW, ajarkan bacaan ketika aku hendak berbaring di tempat tidur. kul eh apa? Iqra. Qul ya ayuhal kafirun sampai selesai. Dengar ya. Eh, <laughs> dengar. Sekarang dengar, kayak kasih tahu hadisnya. Soi. Gak pernah dengar sekarang makanya nonton ilmu ini pakai tahu. Uh, <laughs> baca Al-Kafirun. Eh, ini sunnah yang kadang nggak kedengaran. Uh, hadis lewat Abu Daud. Hadisnya sahih seorang Syekh Albani. Ini zikir ya akhir Al-Baqarah juga dibaca. Tapi Al-Kafirun ini al-bara'atu minasyirk. Berlepas dari kesyirikan. Jadi kita ketika mau tidur sudah berlepas dari kesyirikan. Kalau untuk penetapannya dengan ayat kursi itu dan penetapan baca al-kafirun ini berlepas dari kesyirikan dan ahlu syirik. Siapa tahu kita belum sebelum tidur masih ada pikiran kepada ahlu syirik. Pada fulan, bosnya, apanya. Kan masih berkaitan dengan ahlu syiriknya. Makanya namanya al barah itu berlepas dari ahlu syirik, dari kesyirikan dan ahlunya. Dari ahlunya. Siapa tahu masih ada pikir, ah tukut besok nanti ketemu bos. <laughs> Mau tidur kepikir kan? Nah, baca surat itu untuk melepas diri dari semua kesyirikan. Nanti kalau dia meninggal dalam keadaan muahid tauhid. Ketika udah uh, ya langsung udah tidur labas lah, gak bangun lagi. Itu ahlu tauhid. Itu penting baca itu. Hadisnya sahih. Saya apa Sunan Abu Daud sahih Al bani Baca soal Kafirun. Ketika kapan mulai beranjak ke tempat tidur. Ya, sebelum baca doa yang lain baca surat Al Kafirun kalau wasilah apa? Air zam-zam itu bagaimana? Oh, wasilah. Oh, iya, itu kan wasilah tapi barokah. Oh. Nah, apa, e, apa mengharap keberkahan dari dari air zam-zam itu karena Allah telah Rasul telah menetapkan ada ada jam-jam, ada kurma, ada keberkahan dalam dalam ada benda-benda yang dianggap berkah tapi ditentukan syariat seperti jam-jam, seperti kurma, seperti haba' sauda, seperti madu. Air ah. hujan juga. Air hujan juga, air hujan yang pertama kali. Yang pertama kali, misalkan belum hujan nih. Nanti kalau ada pas hujan pertama kali keluar airnya langsung dari langit bukan dari atapnya. Dari langitnya langsung tadah langsung tubuh kita. Gitu ya Rasul, Makanya hujan-hujanan kalau hujan yang pertama bukan hujan yang seterusnya. Kalau cerita ya itu sakit. <laughs> yang pertama kali Rasul kan ketika itu dalam kisahnya langsung keluar, langsung menadah dengan tangannya di, pada tubuhnya. Dia ditanya oleh Anas bin Malik atau ini apa ujian pertama kali ya, Allah turunkan ada keberkahan. Ya, iya, barokah keberkahan ya. Beda bukan wasilah. Ada jam-jam di sana uh, apa siapa yang minum air jam-jam dia dia pingin niatnya pingin apa saja sesuai dengan niatnya Allah akan kabulkan. Oh, tapi berdoa di, ada doanya kan? Ada, ada doanya khususnya. Mm -mm. Ya. Gimana doanya? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a karena jarang minum air zam-zam Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a kalau saya, Abu Bakar itu masih hidup atau sudah masih hidup masih hidup iya tapi nggak tahu apa kabar meninggal dulu udah 90 tahun ya waktu saya umrah tahun 2009 haji uh, udah tua udah jalan juga pakai kursi roda kan oh. sudah tua sekali katanya saya tanya udah 100 tahunan katanya 100 hmm. tahunan waktu itu ya saya tanya jamaah tapi, tapi kayak ukurannya 90 tahunan lah bisa masih bisa ceramah kan ini nggak bahas buku bahas buku ini di Madinah tapi sekarang Allah alam biasanya ada kabar kalau ada ulama besar meninggal dunia sebelum ada kabar saya mendapatkan kabar meninggal dunia pasti masih hidup beliau panjang umurnya dan dia udah berapa dari dari dari pemuda ya, dari pemuda dia ngajar di Masjidil Haram ya dari pemuda jadi udah puluhan tahun dia udah fokus uh, di masjid sampai ada ulama yang ngajar di Masjidil Haram oh, ya di masjid ya Masjidil Haram bukan Masjid Nabawi ini bukan Syekh Abu Bakar Syekh Muhammad Amin kiti saking dia fokus ngajar di masjid dia nggak tahu uang kisah hidupnya nggak tahu uang nggak nggak pernah dia tahu uang berapa nggak jadi kebutuhannya udah ada yang ini kan beliin apa jadi uang nggak tahu dia uang 10 real itu nggak tahu so, Allah udah fokus itu kan dia uh, pemilik iya, iya, iya. tafsir itu ulama peninggalan salaf itu dalam tafsir uh, adu abdul bayan asyim kiti rujukan kan luar biasa orang tapi dia begitu sampai begitu uh, Albani haji lewat dia langsung berdiri kan sehidup oh, iya ketemu kan itu sebab badan saya bin Bas Amin uh, Muhammad Amin. ya ini gurunya termasuk gurunya Kiti ini tapi ketika saya Albani lewat di kajiannya dia berdiri kalau ditanya kenapa? Ada alul hadis abad sini yang lewat. Si Albani kan? Hmm. Ucapin salam. Sampai menghormati si Albani, padahal udah ulama, itulah ulama, Pak. <laughs> Saling menghormati kan? ya, dia itu <laughs> saya ingin berdiri kan tapi uh, menghargai apa uh, keilmuan si Albani padahal dia udah tiga ulama dia di bidang tafsir karena dia banyak tafsir di di Masjidil Haram udah puluhan tahun tafsir Quran terus. Kalau ini bagian ya juga tafsir sama Abu Bakar. memang di, di Masjid Nabawi kalau ini saya Abu Bakar Al-Jaziri, kalau itu di Al-Haram Maki di Mekah banyak ajarnya kan itu yang ada halako-halako orang banyak pak itu ulama-ulama besar itu di kursi itu iya hmm. itu uh, Syekh Abdul Musin uh, Al, Al Badar ya bapaknya Syekh Abdul Razak itu Abdul Razak juga di sana ada udah 80 tahun masih bagus ngajar nelantang suara. Safiranda juga di kursi. Jadi <laughs> Syekh Indonesia salah satunya yang ngajar di sana ya.